Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang tidak punya kitab dikondisikan dengarkan baik-baik, buku tulisnya siapkan. Yang punya kitab disimak halaman 204, halaman 204 yang syarah oleh Syekh Shalal Fauzan atsabahullah. Sekarang kita bahas seputar apa? Bagian atas itu, kalamnya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. 204 yang cetakannya sama. Yang cetakannya beda dibuka di situ, matan bagian atas itu. Qala Al-Imam Ibnu Qudamah rahmahullah, yang tidak punya dengarkan. Wa afdalu ummatihi Abu Bakar As-Siddiq anhu. Karena apa? Karena nanti kalau antum dengarkan ditanya kaget pun bisa jawab. Tapi kalau antum nggak perhatian, ditanya kaget walaupun awalnya tahu jawabannya, nanti enggak bisa jawab. Biasanya gitu. Kita lihat di sini. Wa afdalu ummatihi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dari kalangan umat tersebut, umat Rasulullah SAW yang paling afdal, itu masih berhenti lagi. Jadi dari kalangan umat Rasulullah SAW yang paling afdal adalah siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Utsman? Utsman bapaknya. Siapa namanya Abu Bakar Siddiq anhu? Abdullah bin Abdullah bin Abi Kuhafa, Abdullah bin Abi Kuhafa. Nah, Abu Kuhafa namanya Utsman, Abdullah bin Utsman. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Kenapa digelari As-Siddiq? Kenapa? Kenapa digelari As-Siddiq? Kan itu gelar yang enggak sembarangan kan? Nah, Siddiqah bintu Siddiq, Aisyah bintu Abu Bakar. Siddiqah bintu Siddiq. Nah, kenapa digelar Siddiq ya, San? Kan enggak sembarang orang kan digelar As-Siddiq. Beliau dapat gelar As-Siddiq kenapa kira-kira? Kenapa digelar dengan orang yang jujur? Ingat ya, Karena setia dan jujur di dalam menemani dan menyertai Rasulullah SAW. Terkhususkan pada tragedi apa? Hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau jujur, setia, makanya mendapat gelar as Sampai-sampai ketika sembunyi di dalam gua, yang orang-orang kafir Quraisy mengejarnya, kemudian sampai di atas gua, kemudian dekat dengan mulut gua tersebut, kalau seandainya nengok ke bawah, nampak mereka apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadara nadara tahta qadamih la absarana. Wahai Rasulullah, kalau seandainya salah satu dari mereka melihat di bawah telapak kakinya, misalnya kita nampak. Coba lihat Abu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu sangat khawatir sekali. Yang beliau khawatirkan Rasulullah gitu loh. Penjaganya luar biasa. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnani Allahu salisuhuma. Bagaimana pendapatmu? Kita ini dua orang tapi Allah yang ketiganya. Maksudnya santai aja, enggak usah takut. Karena apa? La tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih. Sungguhnya Allah Taala bersama bersama kami. Benar mereka enggak tahu. Orang kufar Quraisy sudah sampai nih atas itu ya, di atas gua. Kalau seandainya melihat ke bawah nampak mereka. Tapi Allah Taala bikin mereka tidak melihat, bayangkan itu. Subhanallah. Kemudian ketika dikejar sampai ke tempat namanya Mudlij, Nah, di kampungnya Bani Mudlis itu dikejar. Karena posisinya beliau bersama Rasulullah dan satu orang apa? Satu orang nah barakallahu fi eh, penunjuk arah. Abdullah bin Uraikid, ya kan? Nah, akhirnya karena orang kufar Quraisy gagal dalam mencari, mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan Nam Rasulullah SAW atau Abu Bakar akan dikasih upah atau hadiah 100 ekor onta. 100 ekor onta. Akhirnya sayembara tersebut sampai ke kedengar apa ke Nabarakalofi kampung Mudlits. Lham ya? Kedengar sampai kampung Mudlits. Di sana ada seorang sahabat yang dulunya belum masuk Islam. Lham ya? Ada sahabat yang apa yang dulunya belum masuk Islam. Nah, siapa itu? Antum? Abdullah siapa? ada Abdullah, Abdullah ada berdua. Abdullah siapa? Siapakah sahabat yang dulu sebelum masuk Islam pernah ngejar Rasulullah ketika hendak apa? Nam hijrah Makkah ke Madinah. Eh, yang lainnya bisi-bisi. Ta'awud, ta'awud, ta'awud billahi minasyaitonir rajim. Ta'awud. Jangan diganggu dari bisikan syaitan terkutuk. Siapa? Siapakah sahabat yang dulu sebelum masuk Islam pernah ngejar Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah? Bukan sembarang 100 ekor dia hadiahnya. Bukan main-main tuh mahal sama sekarang. Bisa miliaran itu. Paham ya kalau zaman sekarang? Enam. Eh, eh, antum Mas, ingat ya Mas? Siapakah sahabat yang dulu sebelum masuk Islam ngejar Rasulullah? naik kuda ngejar. Tiba-tiba apa? Rasulullah berdoa tersungkur kudanya, belesek kakinya. Paham ya? Akhirnya didoakan lagi, naik lagi. Sampai tiga kali kalau tidak salah itu. Kemudian berjanji tidak akan ngejar lagi. Siapakah sahabat tersebut? Ingat enggak? Siapa? Kalau ngetapan jelas, kalau nggak jelas nanti khawatir kedengarannya lain. Surakah bin Nah, binnya ini penting. Ewa Surakah bin siapa? E, Nazril Eh jangan lihat tengok Surakah bin Lupa lo ingat Lupa ya, Suraka bin siapa? Eh, barakallahu fiik antum. Ada antum, antum. Eh, Suraka bin siapa? Eh, Suraka bin Malik, kan itu. Suraka bin Malik Al-Mudliji. Paham ya? Nam Suraka bin Malik. Kemudian barakallahu fiik sampai ke Madinah, selamat. Nah, kemudian setia juga ketika menemani Rasulullah tidur di rumahnya siapa? Ali bin Abi Talib dikepung rumahnya. Di luar orang kufar Quraisy dan nunggu semuanya. Pokoknya begitu keluar hantam gitu loh tujuan mereka. Eh, padamkan, bunuh gitu. Mereka udah rencana ternyata Allah Taala apa? Takdirkan mereka semua tertidur mereka. Akhirnya keluar dalam kondisi aman. Rasulullah bersama siapa? Sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq anhu mencari orang yang bisa menunjukkan arah. Tapi orang muslim ya, orang kafir itu menuju arah itu. Namanya Abdullah bin Abdullah bin Abdullah bin apa? Nanti tak sebutkan lagi kan di awal lagi penuju arah Abdullah bin Nantum lagi, nantum lagi. Eh? Abdullah bin apa? Yang jelas. Ngomong jelas ini biar kanan nggak keliru nafsirkannya ini. kan. Abdullah bin Uraikid. Uraikid. Jangan keliru mengucapkannya Ini nama-nama ini kalau keliru Nanti keliru juga Abdullah bin Uraikid. Nah, Itu kisahnya luar biasa yang jelas Digelari as karena setia dan jujurnya beliau dalam Membela agama Islam dan mendampingi Rasulullah SAW wasallam. Kita lihat syarahnya bagian bawah itu. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah. Tsumma as-sahabatu radhiyallahu anhum yatafaddaluna aidan bis-sabqi ila al-iman wa bil jihad wal hijrah wan nusrah. Perhatikan itu. Kemudian para sahabat pun mereka bertingkat-tingkat, yatafaddalun, bertingkat-tingkat. Kedudukannya mereka bertingkat-tingkat. Dari sisi apa? Lebih duluan beriman atau dalam hal masalah jihad, masalah hijrah, masalah nusrah. Nusrah itu pertolongan. Jadi bertingkat-tingkat para sahabat, enggak semuanya sama tingkatannya. Tapi semuanya penduduk surga. Jangan pernah itu menuduh sahabat ada di neraka enggak ada. Semua sahabat apa mereka di surga. Rekomendasinya dalam surat apa itu? Barakallahu fi dalam surat Taubah itu ayat 100. Wasabi awwalun minal muhajirin wal ansar ila akhir ayat. Perhatikan. Di situ rekomendasi untuk para sahabat semua mereka di mana? Di surga mereka semuanya. Jadi tingkatnya berbeda-beda, ada yang tingkatnya tinggi, ada yang di bawah, tapi semuanya di surga. Itu para sahabat. Mafhum? Cuman ada yang dirinci. Fulan bin Alan di surga. Fulan di surga. Alan di surga. Nama-namanya disebutkan ada. Ada juga yang tidak disebutkan namanya. Berarti bagaimana? Secara global kita mengimani semua para sahabat di mana? Di mana? Secara global di surga harus itu. Rinciannya baru dihafalkan. Seperti siapa? Ukasha bin Yason, surga. Kemudian 10 orang yang apa? Al-Mubasyaruna bil jannah, surga juga itu. Paham ya? Naam. Kita lihat. Qala ta'ala wa ta'ala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama. Di antara kalian orang yang menginfakkan hartanya sebelum fatum Makkah dan ikut berjihad. Enggak sama. Karena sebelum Fatum Makkah peperangan luar biasa. Iya kan? Nah, peperangan luar biasa dan juga ikut berjihad. Beda dengan apa? Beda dengan orang-orang yang na barakallahu fiik menginfakkan hartanya setelah apa? Setelah Fatum Makkah. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka-mereka ini orang yang apa? Yang menginfakkan hartanya sebelum Fatum Makkah dan ikut berperang itu lebih agung derajatnya dibandingkan orang-orang yang mereka infakkan setelah Fatu Makkah dan ikut berperang. Mafhum? Karena apa? Karena nah setelah Fatu Makkah kan berarti otomatis kan udah ringan gitu loh. Kemenangan udah berada di tangan kaum muslimin kan? Tahun berapa Fatu Makkah? 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah 6. Wa kullan wa'adallahu husna dan masing-masing Allah telah janjikan padanya husna. Apa itu al-husna? Surga. Jadi ingat-ingat faedahnya, kalau bentuknya adalah balasan, al-husna itu artinya surga. Lilladzina ahsanu al-husna waziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mendapatkan apa? Al-husna. Apa itu al-husna? Surga waziyadah tambahan. Apa tambahan maksudnya? Melihat apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Diingat-ingat kaidahnya ya. Setiap ayat yang lafaznya al-husna tapi bentuknya balasan, itu artinya apa tadi? Al-husna artinya surga, al-jannah. Wallahu bima ta'maluna ta khabir dan Allah taala zat yang maha mengetahui secara detail perkara-perkara yang kalian kerjakan. Khabir itu pengetahuan yang detail. Kalau alim pengetahuan memang, kalau khabir lebih detail lagi. Perkara yang lembut, yang rumit pun Allah taala tahu. Naam. Fassahabatu yatafaddaluna bisabqihi minal Islam. Maka para sahabat mereka bertingkat-tingkat disebabkan apa? Lebih dulunya mereka masuk ke dalam Islam, wal jihadihim, wa hijratihim, wa nusratihim Rasul sallallahu wa ilmihim. Dan dikarenakan apa jihadnya mereka, hijrahnya mereka, pertolongannya mereka kepada Rasulullah SAW dan juga ilmunya mereka. Antum lihat para sahabat. Di antara para sahabat itu kan nggak semuanya hafalannya banyak, ya nggak? Di antaranya paling paling banyak hafalannya kan Abu Hurairah. Berarti menunjukkan bertingkat-tingkat dulu. Enggak semuanya apa? Hafalannya banyak. Enggak semuanya menghafal hadis dari Rasulullah banyak. Ada yang banyak, ada yang sedikitan itu. Naam. Dan ya yatafadhaluna fi hada. Mereka bertingkat-tingkat dalam masalah ini. Lakin penting ini, lakin secara global di garis ini akan tetapi hum fi jumlatihim khairul qurun. Akan tetapi mereka secara global sebaik-baik generasi. Secara global mereka adalah apa? Sebaik-baik generasi. Dikenal dengan apa yang namanya? Al-Qurun Al-Mufaddalah. Al-Qurun Al-Mufaddalah. Generasi-generasi yang diberikan keutamaan. Satu. Generasi apa? Urut. Sahabat. Tabi'in. Atsba'u tabi'in. Dalam hadis yang sahih bagaimana lafadznya? Berulang-ulang ini hadisnya bagaimana lafadznya? atau tahu enggak? Eh, labas. atau ingat hadisnya? Bismillah. Naam, ahsan tabarakallah fiik. Itu hadisnya. Khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum sebaik-baik manusia adalah generasiku. Generasi siapa ini? Para sahabat. Kemudian setelahnya siapa itu? Tabi'in. Kemudian setelahnya siapa itu? Atsba'ut tabi'in. Itu dikenal dengan al-qurun al-mufaddalah. Nanti kalau ada pertanyaan, siapakah al-qurun al-mufaddalah? Jawabannya tadi. Dalilnya mana? Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Mudah kan? Sebaik-baik manusia adalah generasiku yaitu generasi para sahabat bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah mereka tabiin, kemudian setelah mereka itu atba'u tabiin. Makanya ahlu sunnah wal jamaah mereka meniti jejaknya siapa? Meniti jejaknya siapa? Nenek moyang atau siapa? Meniti jejaknya para salafun saleh. Siapa para pendahulu kita yang soleh Sahabat, tabiin, atba'u tabiin. Itulah yang selamat. Paham ya? Jangan meniti jejaknya nenek moyang. Nenek moyang itu siapa? Nenek moyang yang mana? Paham ya? Meniti jejaknya Mbah Buyut, Mbah Buyut yang mana? Paham ya? Yang jelas sekali yang meniti jejaknya para salafun saleh, para pendahulu kita yang saleh, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in itulah harus sunnah wal jamaah. Sunniyun, salafiyun. Naam. Kita lihat berikutnya perhatikan baik-baik barakallahu fiik. Wa afdalul umam. Eh, wa afdalul umam dan umat Rasulullah SAW adalah umat yang paling afdal Wa in kanu fima bainahum yatafadhalun. Walaupun di antara mereka itu bertingkat-tingkat, tapi ingat, semua para sahabat kulluhum udul. Ingat-ingat ya. Semua para sahabat mereka udul, apa udul itu? Memiliki sifat apa? Adalah. Apa itu sifat adalah? Para sahabat mereka semuanya udul sehingga gak ada membahayakan orang. Para sahabat nggak sebutkan namanya pun dalam riwayat gak dipermasalahkan. Ja'a rajulun sahabah, an rajulin sahabah. Rojulnya siapa? Disebutkan namanya, nggak disebutkan namanya nggak masalah. Karena apa kaidahnya? Sudah kita lewati. Nah, barakallahu fi kaidahnya apa? Apa? Enggak. Gini pertanyaannya, kalau seandainya datang riwayat dari sahabat, enggak dikenal namanya bahaya enggak kira-kira? Enggak bahaya. Kenapa kaidahnya? Ayo, kaidahnya apa yang saya ingat? Antum ingat atau? Abdullah. Apa itu? Awal, apa? Lafaznya gitu. Yang awal dan yang awal. Bukan marasil. <laughs> Kurang kalau Rasul keliru. Lafaz yang intinya jahalatus sahabah. Jahal Jahalatus sahabah la tadur, dihafalkan itu. Jahalatus sahabah la tadur. Majhulnya sahabat membahayakan. Mau sebutkan namanya atau enggak sebutkan namanya enggak bahayakan. Kenapa? Li'annahum udul. Karena mereka semuanya udul memiliki sifat adalah. Apa sifat adalah? Baru yang aku sebutkan tadi itu. Mustaqim musnirah. Orang yang jalan hidupnya apa? Riwayat hidupnya lurus. Bagaimana orang dikatakan riwayat hidupnya lurus itu bagaimana? Enggak pernah berbuat dosa sama sekali? Hah? Orang dikatakan mustaqim sirah, jalan hidupnya lurus. Eh, riwayat hidupnya lurus. Apakah maknanya orang yang tidak pernah per, tidak pernah berbuat dosa sama sekali? Itu maknanya benar enggak itu? Eh, maknanya benar enggak itu? Benar enggak? Orang dikatakan memiliki sifat adalah karena enggak pernah berbuat dosa, benar enggak itu? Enggak benar karena mana, mana ada orang yang yang apa yang maksum? Enggak ada kan keturunan Nabi dan Rasul. Berarti apa maknanya? Eh? Apa? eh apa Naam, dia lihat itu. Yastanibu anil kabair walam yusir 'ala as Orang dikatakan mustaqim sirah, jalan hidupnya lurus. Itu yang bagaimana? Yastanibu anil kabair walam yusir Alas saghair artinya artinya orang yang memiliki adalah itu adalah orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Itu dikondisikan itu faedahnya. Nanti kalau tanya pastikan bisa jawab itu makna adalah yastanibu 'anil kaba'ir walam yusir 'ala sahair Menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil itu namanya memiliki sifat adalah. Naam. Kita lanjutkan dikit lagi perhatikan. Fal muhajiruna minhum afdal minal ansar, sahih. Nah, pertanyaannya siapa jawabannya? Maka orang-orang muhajir itu lebih afdal di antara mereka dibandingkan orang-orang ansar. Kenapa, Farid? Kenapa orang-orang muhajirun lebih afdal daripada orang-orang ansar? Nah, kita lihat berkali-kali. Kenapa? Terus? Satu tak? Ingatnya? Antum ingatnya? Eh, eh, disebutkan. Ingatnya? Eh, sebutkan. Kenapa? Dan? Tolong aja. Hah? Kurang kalau menurut satu tak kurang. Ayo enam. Antum tahu jawabannya? Tahu? Tahu? Apa? Kalau belum tak oper. Eh, antum berkali-kali nanti ya. Al-muhajirun abdul min al-ansar li'annahum kada wa kada. Kita nanti. Coba antum eh, al-akh coba. Ayo al-akh satunya Muhammad Ridha. Sering dengar itu enggak? Sering enggak? Sering. Orang-orang muhajir lebih abdul dari ansar. Kenapa? Nah. Ingat gak? Karena hijrah kedua udah banget. Apakah anda ingat antum? Hah? Gak ingat juga? Tafadhal. Nah. Jangan agak keras mas. Naam, ingat-ingat, li'annahum jama'u bainal hijrah wa wan nusrah. Dari tantakan di benak antum itu. Nah, kalau bila itu lem alteko itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Maksudnya lem alteko yang maknawi. Enggak perlu antum kasih lem beneran. Tancapkan di benak antum, li'annahum jama'u bainal hijrah wan nusrah. Mereka lebih abdul kenapa? Karena mereka menggabungkan antara hijrah dan nusrah antara hijrah dan menolong. Sedangkan orang Ansor penduduk asli Madinah menyambut dan memberikan apa? rumah-rumah mereka ditempati oleh orang-orang muhajirun. Tapi kan tidak hijrah. Jadi pahami? Ewa, nanti lain kali tanya jawabannya gitu. Karena mereka mengumpulkan antara hijrah dan nusrah. Hijrah itu hijrah, nusrah pertolongan. Karena menolong dan hijrah. Mahum? Ewa, kita lihat Qala ta'ala Allah ta'ala berfirman, "Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah." Nah, Untuk orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin yang mereka telah keluar dari rumah-rumah mereka dan juga harta-harta mereka dikeluarkan dari rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka. Makkah dikuasai orang kafir Quraisy, akhirnya mereka keluar, hijrah dari Makkah ke Madinah. Lihat itu. Mereka mengharapkan keutamaan dari Allah dan juga mengharapkan ridhaan Allah taala. Wa yansurunallaha wa rasulah. Sekaligus mereka menolong Allah Rasulnya. Berarti apa kesimpulannya? Jama'u bainal hijrah wa wan nusrah. Ingat-ingat itu. Naam. Ulaika humul sadiqun mereka adalah orang-orang yang jujur. Hadhihi fil muhajirin ini berkaitan masalah orang-orang muhajirun. Jadi kalau ditanya siapa orang-orang muhajirun itu, mereka adalah orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Siapa orang Ansar itu? Orang Ansar adalah penduduk asli Madinah. Mafhum? Eh, wa na'am. Kita lihat. Summa qala jalla wa ala walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini untuk orang Ansar, hadi bil Ansar dan orang-orang yang mereka persilahkan rumahnya Eh? dan orang yang beriman sebelum mereka. Mereka mencintai orang-orang hijrah bersama mereka. Siapa nih? Orang asor, Senang ketika orang-orang Muhajirin datang, senang orang asor, Kan langsung banyak kan di Madinah kan? Nah, barakallahu fi kemudian menguatlah agama Islam, menguatlah persatuan kaum muslimin. Akhirnya apa? Akhirnya tidak lama kemudian tahun 8 Hijriah akhirnya ngapain? Terjadi apa? Fatu Mekah. Dan menguat mereka, kekuatan ada. Berangkat Eh, nah, pernah, eh, ditaklukkan kota Mekah menjadi negeri kaum muslimin. Naam. Terlihat al muhajirin qabla al-ansar. Perhatikan di situ, maka Allah Taala menyebutkan orang-orang muhajirin sebelum ansar. Fadalla ala fadlihim ini menunjukkan atas keutamaan mereka wa hadza muttaridun fil Qur'an. Yang seperti ini telah datang dalam Al-Qur'an, dipastikan dalam Al-Qur'an. Annallaha yadhkur muhajirin qabla al-ansar. Diperhatikan itu bahwasanya Allah telah menyebutkan orang-orang muhajirun sebelum orang-orang apa? Ansor. Wasabiqunal awalun minal muhajirina wal ansor. Siapa duluan? Muhajirun baru ansor. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansor. Sebutkan lagi. Ya, lihat ini. Sebutkan lagi kan muhajirun wal ansor kan? Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansor. Didahulukan muhajirun wal ansor. Fatakdimuhum fi dzikri yadullu ala fadlihim ala khairihim. Maka didahulukannya mereka dalam penyebutan menunjukkan atas keutamaan mereka atas yang selain mereka. Summal muhajiruna aidha. Yatafaddalun kemudian orang-orang muhajirun pun ternyata apa? bertingkat-tingkat juga. Fa afdaluhum al-itlaq al-khulafa ar-rasyidun. Pertanyaannya, jadi orang muhajirun sendiri itu bertingkat-tingkat. Yang paling abdal secara mutlak dari kalangan muhajirun adalah al-khulafa ar-rasyidun. Sebutkan al-khulafa ar-rasyidun. Satu. Abu Bakar. Dua. Umar bin Khattab. Tiga. Utsman Affan. Empat. Ali bin Abi Talib. Ini dikenal dengan al-khulafa ar-rasyidun. Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali haula humul khulafa ar-rasyidun. Mereka-mereka ini adalah apa? al-khulafa ar-rasyidun wa hum afdalu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal itlaq masyaallah yang mana mereka ini empat orang ini al-khulafa ar-rasyidun itu adalah sahabat Rasulullah yang paling afdal secara mutlak Umar bin Khattab radhiyallahu kunyahnya dan gelarnya Ayo eh, Abu Hasan al-Faruq apakah ada makhluk lain yang takut dengan Umar bin Khattab apa itu eh, jin atau setan Riwayatnya hafal enggak Siapa yang hafal riwayatnya? Antum sebutan riwayatnya antum. Bagaimana kisahnya itu kok bisa takut dulu? Gitu? Umar kan terkenal tegas menurut Khattab anhu. Paham ya? Jadi enggak sembarangan beliau. Ada orang yang mengkritik Rasulullah, enggak sopan, enggak punya adab, langsung ya Rasulullah, da'an an adriba unuqa. Wahai Rasulullah, biarkan penggal hero orang ini. Seringnya gitu Umar Khattab anhu. Bukan karena orangnya apa ya? Serampangan tidak karena merasa Rasulullah kok diganggu itu, dihina itu ya beliau akan bela. Riwayatnya bagaimana? Setan lari loh ketemu. Masya Allah. Apa yang Rasulullah katakan tentang Umar bin Khattab anhu? Naam ahsanta barakallahu fiik. Kalau udah ter, sering dengar soal apa? Ah, Ana sebutkan, waktu itu Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, Inna syaitana la yafirru minka. Wahai Umar, sungguh setan itu kalau ketemu kamu lari. Kalau ketemu kamu lari setan itu. Lau ta fadzan la salak syaitan fadzan ghairu fadzik. Lihat itu. Kalau seandainya kamu lewat di suatu gang, niscaya setan mencari gang yang lain. Masya Allah. Itu man khatarna anhu. Naam. Kemudian barakallahu fi Utsman Affan gelarnya dan kunyahnya antum gelar dan kunyahnya. Dunurain kunyahnya kunyahnya kunyahnya osman Utsman bin Affan kunyahnya apa Abu Zaba. Eh, belum? Kunyahnya Mas, antum. Ayo. Belum? Belum atau sudah? Ayo. Abu Abdullah, digelar Dunurain kenapa? Karena menikah dengan dua putri Rasulullah SAW. Siapa dan siapa antum? Dua putri Rasulullah menikahi Utsman Affan siapa dan siapa? Ummu Kulsum dan Ayo Antum Fatimah Fatimah istrinya Ali eh? Istrinya Usman bin Affan Ummu Kulsum satu yang kedua siapa Kalau Fatimah istrinya Ali Ayo enam Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat yang keempat, Ali bin Abi Thalib kunyah dan gelarnya. Hayatul ilmi mudzakaratu hidupnya ilmu itu mengulang-ulang, enggak masalah. Kunyah dan gelarnya Ali bin Abi Thalib siapa? Abu Turab itu apa istilahnya karena ada kejadian yang lain, yang kunyahnya aja. Karena dia tidur di tanah atau kubnya Abu Turab itu lain lagi. Ini kunyahnya sekarang. Ingat ya? Ayo. Na'am barakallahu fiik. Antum Mas, kunyah gelarnya. Abul Hasan gelarnya Haidarah, Samat li ummi Haidarah. Na'am barakallahu fiik itu yang kita ambil ya. Ada yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang penyebutan 10 orang yang dijamin masuk surga. Nanti semuanya menghafal 10 orang tersebut باذن الله azza wa jalla sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin